عز وجل حتى تعلموا ما تقولون تعليل لنهي سكران وهو إيه وهو مدرج في الغافل في الغافل المستغرق الهم بالوسواس وافكار الدنيا وقوله صلى الله عليه وسلم انما الصلاه تمسكن وتواضع حسر بالالف واللام وكلمه انما للتحقيق والتوكيد وقد فهم الفقهاء من قوله عليه الصلاه عليه السلام انما الشفعه فيما لم يقصر الحصر والإثبات والنفي وقالوا صلى الله عليه وسلم من لم تن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدان وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر وقال صلى الله عليه وسلم كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب وما أراد به إلا الغافل وقال صلى الله عليه وسلم ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها والتحقيق فيه أن المصلي مناج ربها عز وجل كما ورد بالخبر والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة وبيان أن الزكاة إن غفل الإنسان عنها مثلا فهي في نفسها مخالفة للشهوة شديدة على النفس وقد الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة لسطوة الهوى الذي هو آلة للشيطان عدو الله فلا يبعد أن يحصل منها مقصود مع الغفلة وكذلك الحج أفعاله شاقة شديدة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلام كان القلب حاذرا مع عفاله أو لم يكن أما الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود فأما الذكر فإنه محاورة ومناجاة مع الله عز وجل فإما أن يكون المقصود منه كونه خطابا ومحاورة أو المقصود منه الحروف والأصوات امتحانا للسان بالعمل كما تمتحن المعدة والفرج بإمساك في الصوم وكما يمتحن البدن بمشاق الحج ويمتحن القلب بمشاقة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 Ikhwani dimulakan Allah di dalam pembahasan kitab Ihya di setiap hari Selasa pagi ini kita membahas pada kajian-kajian yang bersifat zahirnya sholat ya bersifat zahirnya sholat. seperti kemarin kita berbicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah pembagian atau perbedaan ya, atau e, perbandingan antara yang fardu dengan yang sunnah beda kalau yang fardu adalah kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah tapi kalau sunnah maka kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sempurna ya, ada dua sunnah ada sunnah abad ada sunnah hayah sunnah abad yang kemarin kita bahas kalau kita tinggalkan sunnah abad itu maka hukum sholatnya tidak sempurna sunnah abad hanya, hanya ada tujuh yaitu diantaranya adalah tasyahud awal bacaan-bacaan dalam tasyahud awal dan juga e, berdiri waktu kita gunut dan bacaan-bacaan sewaktu kita gunut gunut subuh gunut subuh atau gunut witir witir tanggal 16 Ramadan sampai e, tanggal sampai akhir Ramadan Adapun awal Ramadan sampai tanggal 15 Ramadan tidak disunahkan kita kunut. Hmm. Adapun kali ini kita pembahasannya adalah berkenaan dengan uh, amal galeb tentang syarat-syarat batin sholat. Artinya begini, pembahasan pagi ini kita akan berkisar kepada pembahasan yang berkenaan dengan syarat kenapa khusyuk dan hudurnya sholat ini hudur khusyuknya salat dan kehadiran hati di dalam kita melakukan salat tadi ini adalah merupakan kunci bahkan Imam Ghazali uh, mengkategorikan khusyuk ini adalah termasuk daripada salah satu rukunnya salat Imam Ghazali saya ulangi ya bahwa Imam Ghazali mengkategorikan bahwa khusyuk ini adalah merupakan salah satu rukunnya salat Imam Ghazali maka dalam kajian fikih kalau kita mengenal fikih fikih konkret itu ya yang kita kenal pembahasan fikih itu buhus itu itu kita mengenal ada niat itu ada dua ada niat hukman ada niat hakikatan ya ada dua ada niat hukman niat hukman adalah niat di saat kita melakukan takbiratul ihram kita niat kita masuk dalam sholat sewaktu kita Allahu Akbar kita niat dalam hati bahwa kita hadir di dalam sholat itu ada yusamma aniyah hukman niatnya namanya niat secara hukum ya dan hukum niat hukman ini adalah wajib kalau dia tidak niat di dalam hatinya sewaktu dia takbiratul ihram maka tidak sah sholatnya tidak sah sholatnya ya ada yang kedua namanya niat hagigatan Nah, niat hakikatan sulit. Niat hakikatan adalah hadirnya hati atau niatnya seseorang melakukan sholat di dalam hatinya dari mulai awal takbir takbiratul ihram sampai akhir salam Ada niat hakikatan apabila kedudukan niat ini hakikatan ini sama dengan al galab atau hudurul galab sulit ini ya oleh karenanya bagaimana ini dalam madhab Imam Syafi'i khusyuk atau hadirnya hati sewaktu kita melakukan sholat adalah merupakan sunnah mu'akadah sunnah yang disangatkan diminta untuk jangan sampai kita lalai di dalam kita melakukan sholat pembahasan ketiga tentang syarat-syarat batin atau amal-amal hati yang nanti bakal disebutkan oleh Imam Ghazali di sini tentang kaitannya sholat dengan khusyuknya hati dengan hadirnya hati kemudian beliau Imam Ghazali menyebutkan akan menyebutkan beberapa makna-makna batinnya sholat nanti apa saja dan bagaimana cara mendapatkan sholat uh, eh, khusyuknya sholat. ya ada asbab-asbabnya tersendiri ada sebab-sebab uh, bagaimana caranya kita mendapatkan khusyuknya sholat, wa ilah jaha dan bagaimana cara kita mendapatkan obatnya hati agar supaya hati kita ini khusyuk di dalam melakukan salat ya agar supaya salat yang kita hadirkan atau supaya salat yang kita tegakkan tadi ini adalah merupakan salat yang be merupakan bekal bekal akhirat yang baik merupakan satu bekal akhirat yang yang paling baik karena nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali ditanya adalah salatnya nah, sebagaimana hadis Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisap oleh Allah taala nanti bagi seluruh hamba-hambanya Allah taala di hari, di hari kiamat adalah as-shalah. Pertama kali yang dihisap adalah salat. Zakat, darah, jihad, nafkah itu nanti nomor dua. Adapun salat pertama. Bagaimana salatmu? Apa yang kau kerjakan dalam salatmu dan lain sebagainya, ya keterangan tentang syurut-syurut khusyuk keterangan tentang persyaratan-persyaratan khusyuk dalam sholat dan kehadiran hati di dalam sholat bagaimana caranya penting ini ketahuilah bahwa sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan hal itu sangat banyak sekali kita kan sering ikhwani e, minta keterangan dari beberapa ikhwan ini di Masjid Segaf ini atau di masjid-masjid yang lain ini sering banyak minta keterangan bagaimana caranya supaya sholat kita ini khusyuk banyak itu saya, saya sering dapatkan itu kiat-kiat apa Ustaz supaya sholat kita ini khusyuk ini kira-kira bagaimana supaya sholat saya ini ada hasilnya begitu ya membawa satu pengaruh yang besar di dalam diri saya nah, itu Allah Ta'ala berfirman Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Tidak boleh ditinggalkan. Sebab sekarang banyak faham-faham dari jaringan Islam liberal, jil, ya banyak faham-faham di mana seseorang tidak usah melakukan sholat hanya cukup dia mengingat Allah cukup dia taala sama dengan dia beringat mengingat kepada Allah tidak boleh ya faham-faham seperti ini harus dibuang jauh-jauh ya faham-faham seperti ini adalah faham-faham Yahudi ini ya yang merasuk yang merasuk, yang diinjeksi di dalam orang-orang Islam di dalam otak-otaknya orang-orang Islam ya sebetulnya mereka adalah antek-anteknya Yahudi ya kaki tangan orang-orang Yahudi itu Nasara tidak boleh yang namanya sholat wajib kita tegakkan dengan berdiri ruku sujud duduk sebagaimana yang sudah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tegakkanlah sholat untuk mengingat aku wa zahirul amri al wujub antum lihat di sini aqimis salata itu perintah itu tegakkan ya tegakkan salat untuk mengingat aku perintah kata Imam Ghazali zahirnya perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan adalah wajib zahirnya masal seorang direktur mengatakan kepada anak buahnya karyawannya kerjakan rangkuman ini maka perintah atasan kepada bawahan tadi adalah bawahan wajib mengambil itu kertas dan wajib dia kerjakan kalau tidak dimarah sama direkturnya seorang bos mengatakan kepada karyawannya antarkan mobil ini atau barang ini kepada fulan yang ada di daerah Surabaya apa maka apabila karyawan atau anak buah tadi mengatakan jangan saya bos lebih baik yang lain maka akan marah bosnya dan dia akan dipecat perintah hakikatnya perintah atau zahirnya perintah adalah wajib diambil begitu ya ini perintah akimis sholata didikri tegakkan sholat wajib berarti sudah hukumnya sholat adalah wajib untuk mengingat Allah Ta'ala wal ghaflah tudadu zikir sedangkan lalai itu adalah lawan katanya mengingat orang ini mengingat Allah orang ini lalai sama Allah Orang ini mengingat majelis, orang ini lalai sama majelis. Mengingat, lawan katanya adalah lalai. Faman ghafala an jami'i salatihi kaifa yakunu mugiman li salati li dzikrihi. Lihat. Barang siapa yang lalai di seluruh salatnya dari mulai awal takbir sampai akhir salam. Lalai salatnya, bagaimana ia dinamakan sebagai orang yang menegakkan salat untuk mengingat Allah? Wong dia lalai. Artinya kalau dia lalai, apakah dia mengingat Allah? Tidak. Sholat itu tujuannya adalah untuk ingat sama Allah. Hakimi sholata zikri. Sedangkan orang ini menegakkan sholat lalai. Bagaimana dia dinamakan orang yang sholat? Tidak mungkin. Ya, begitu. Wa gauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Wala takun minal ghafilin. Janganlah kalian tergolong orang-orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin Janganlah kalian tergolong atau termasuk orang-orang yang lalai. Nahyun, ada larangan. Jangan. Jangan kalian termasuk daripada orang-orang yang lalai. Satu larangan dari Allah taala wa zahiruhu at-tahrim. Secara zahir larangan itu adalah haram. Masalan satu e, atasan kita mengatakan jangan kau sentuh bolpen saya atau jangan kau masuk ke dalam kantor saya larangan daripada seorang atasan kepada bawahannya jadi mengatakan kalau bawahannya sampai masuk dalam kantornya tanpa seizinnya pasti akan dimarah akan dihukum jangan kalian menyentuh sedikit pun dari aku yang aku punya maka apabila disentuh maka akan dimarah dia begitu pula Allah jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya berarti kalau kita lalai dimarah sama Allah jelas ya itu secara zahir larangan adalah hukumnya haram tidak boleh kita masuk dalam uh, pekarangan haram haramnya Allah taala maka Allah SWT berfirman hatta ta'lamu ma tagulun Allah juga berfirman hingga engkau sadar hingga engkau tahu apa yang kau ucapkan kalau kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan maka kita berarti orang lalai ta'lilun ini adalah satu sebab ye sakran berarti orang yang sakran atau orang yang kelebihan obat atau orang yang minum khamr atau orang yang minum narkoba wal billah atau narkotik wal billah orang-orang yang seperti ini lalai sakran gila dia ya mabuk nah, larangan bagi orang yang mabuk untuk mendekati sholat bahkan larangan bagi orang-orang yang mabuk untuk mendekati masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa mutridun fil ghafil al mustaghriqil ham bil wiswas wa afkarid dunya Bahkan ini larangan ini juga berkenaan berkenaan juga bagi orang yang ghafil, yang lalai, al mustaghribul ham, orang yang dirundung sumpah dirundung sedih atau dirundung bahagia. Bisa dua. Orang yang dirundung sedih, sangat sedih, sangat sumpah sangat punya cita-cita tinggi dia, punya harap yang sangat luar biasa, yang tinggi, ya bil waswas wa afkarid dunia nah, dengan diselipi atau dengan dibarengi dengan waswas dengan waswas dan pemikiran-pemikiran dunia orang-orang seperti ini tidak boleh dia dekati sholat maknanya kalau dia pun sholat sholatnya tidak diterima sama Allah sedegan dia wajib menegakkan sholat tidak boleh dia meninggalkan sholat sebagai orang yang mukmin lah ilaha illallah Muhammad Rasulullah wajib dia menegakkan sholat pun Allah Ta'ala menegaskan tidak boleh kau mati kecuali dalam keadaan muslim wala tamutunna illa wa antum muslimun sedangkan sholat yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala menghadap kepada Allah Ta'ala ghafil kita lalai kepada Allah nah, kita belum dinamakan orang yang sholat dengan sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda innama salatu tamaskunun wa tawadu'un dikatakan oleh beliau bahwa sholat itu hanyalah tempatnya seseorang untuk berduduk tenang hatinya watawadhu'un dan sholat itu adalah tempat di mana seseorang berendah hati kepada Allah Ta'ala bila anda ikhwani berendah hati kepada Allah duduk tenang di hadapan Allah Ta'ala dalam arti kata duduk tenang adalah ketika kita mengerjakan sholat hati kita tidak kemana-mana itu tamaskun namanya ya tamaskun hasrun bil alif walam ada kalimat innama as-salatu ada hasr Hasr itu adalah pembatas. Dibatasi makna ini dengan as-salah. Hanyalah sholat itu diterima kalau Anda khusyuk. Gitu toh. Ya, itu globalnya innama sholatu tamaskunun wa tawadun. Hanya orang itu dinamakan sholat kalau dia khusyuk. Kalau dia tidak khusyuk berarti tidak sholat. Ya, Wa kalimatu innama litahqiqi wa tauqid adapun kalimat innama adalah untuk mem, uh, untuk menyangatkan, untuk menyatakan satu kesungguhan dan menekankan sesuatu. Hanya saja, innama itu artinya hanya saja. Hanya saja salat itu saja. Gitu istilahnya ya. Innama salatu hanya saja salat itu saja bisa diterima oleh Allah kalau khusyuk kalau enggak enggak jadi sudah sudah dibatasi dengan alif lamnya as-salah dibatasi lagi dengan kalimat innama oh, jadi lebih khusyuk lagi lebih khusyuk lagi ya jadi ada penekanan dari Allah Ta'ala tidak boleh ditinggal wagat fahimal fuqaha umin gaulihi alaihi salam oleh karenanya para fuqaha orang ulama memahami dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nama syuf'atu fima lam yugasar ah, dari ada in nama syuf'atu fima lam yugasam syuf'ah apa syuf'ah syuf'ah itu adalah barang ya matalan barang yang bisa dibagi barang yang bisa bisa di bisa dijadikan syuf'ah di mana barang itu e, tidak bisa di tidak bisa dibagi dalam arti kata e, kalau barang ini masih bisa dibagi dua, bisa dibagi dua, mananya bisa di Tapi kalau barang ini tidak bisa dibagi dua, tidak bisa dinamakan syufa'ah. Seperti misalnya mobil. Saya punya satu buah mobil. Mobil saya ini saya syufa'ah kok apa namanya join. Ya, join. Saya sama teman saya, Hasan misalnya. Hasan, kita beli mobil, separuh mobil milik Anda, separuh mobil milik saya. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju, tidak sah. Kenapa? Karena mobil tidak bisa dibagi. Beda sama tanah. Kalau tanah kan bisa dibagi. Hasan kita beli tanah, harga berapa? 500 juta. Yang 250 juta milik saya, yang 250 juta milik Anda. Tapi mana milik saya, mana milik Anda? Pokoknya sebagian tanah ini milik Anda, sebagian tanah ini milik saya. Bisa dibagi. Tidak ada masalah Sholat adalah satu perkara yang tidak bisa dibagi. Apa ada? sholat isya saya yang dua rakaat buat ayah saya, dua rakaat buat umi saya. Tidak bisa. Atau dua rakaat buat saya, dua rakaat buat anak saya yang di rumah yang tidak khusyuk sholatnya, Tidak bisa. Ya. sholat utuh, sholat milik Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah taala wal hasr wal itsbat wan nad. wa gauluhu alaihi salatu wasalam sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan fahsya dan mungkar barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar lam yazdad minallahi illa bu'dan maka dia tidak tambah dekat kepada Allah malah justru dia bertambah jauh dari Allah orang menegakkan sholat seperti kita kita menegakkan sholat tapi sholat yang kita tegakkan justru malah amal perbuatan kita jauh tambah lebih buruk dari yang dulu ya tak? atau mungkin sama tidak ada perubahan sama sekali pokoknya berarti perbuatan sholat yang kita lakukan ini justru tambah jauh kita dari Allah Ta'ala padahal kita wajib melakukan sholat tidak boleh kita tinggalkan ya kemudian <clears throat> wasolatul ghafil la tamna minal fahsyai wal mungkar jadi yang disalahkan ikhwani jangan sholatnya, jangan Allah Taala, jangan zikir sholat yang anda salahkan. Tapi yang anda salahkan kenapa anda tidak bisa khusyuk dalam sholat? Karena sholatnya orang lalai tidak mungkin dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tak mungkin. Tapi kalau sholatnya orang khusyuk pasti. Dulu ada satu cerita, ada seorang pemuda. Dia mencintai satu orang perempuan sangat senang dengan orang perempuan ini tapi perbuatan sang pemuda tadi ini jelek perangainya jelek akhlaknya jelek sholatnya tidak khusyuk zakat tidak pernah puasa tidak pernah apalagi haji kemudian dia menyatakan isi hatinya kepada si perempuan ini tadi dia bilang saya senang sama anda kenapa anda selalu menolak cinta saya dia bilang perempuan ini kalau anda memang betul-betul senang sama saya cinta sama saya saya beri satu syarat mau tidak anda menjalankan syarat ini oh mau syarat apa saja jangan lagi satu seratus syarat yang anda berikan saya akan jalani tidak perlu satu syarat saja setelah itu anda bisa menikahi saya ya apa syaratnya syaratnya adalah engkau jalankan sholat dari mulai takbiratul ihram jangan ketinggalan dengan khusyuk di belakang ayah saya ayah saya seorang imam sholat di belakang ayah saya sembahyang jangan kau tinggalkan takbiratul ihram selama 40 hari saya minta ini setelah 40 hari anda lolos khusyuk tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram anda berhasil anda nyatakan hal itu kepada ayah saya baik satu hal yang sangat mudah sekali kerjakan dikerjakan mulai subuh besoknya Sholat di belakang bapaknya, bapaknya seorang imam. Khusyuk dari mulai takbiratul ihram tidak pernah ketinggalan. Zuhur ya begitu, asar ya begitu, maghrib, isya, besoknya begitu sampai 40 hari. Dapat 40 hari bapaknya bicara. Hendaknya Anda punya hati dengan anak saya? Tidak, Bapak. Hari ini saya hati saya kepingin, hati saya hendaknya hati saya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada hati sama sekali kepada dunia. Masalah urusan saya dengan anak bapak, saya kepingin begini, saya kepingin begitu, itu urusan nomor 27. Yang penting saya kepingin, Pak, doakan supaya hati saya ini khusyuk kepada Allah Ta'ala terus. Anak gadisnya datang kepada dia. Bagaimana? Fulan, apakah Anda sudah ingin meminang saya? Masalah itu urusan nomor 127. Biarkan hati saya kepada Allah Ta'ala dulu. Ini setelah 40 hari ini setelah 40 hari diganggu padahal ini adalah satu perbuatan amal sunnah dalam arti kata dia dioyok-oyoi untuk kawin untuk nikah nanti dulu dia hanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala berubah hatinya tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang yang sewenang-wenang ya kemudian ikhwan yang dimulakan oleh Allah dikatakan Rasulullah alaihi wasallam bersabda kamin gaimin hadduhu min salatihi at-ta'ab wan nasab ini. Berapa banyak orang yang menegakkan sholat, tapi nasibnya dalam sholat cuman lelah dan payah. Berapa banyak orang yang menegakkan sholat, tapi nasibnya dia, dia di dalam sholat hanya lelah dan payah. At-ta'ab wa nasab. Lelah dan payah. Berdiri, ruku, sujud. Lelah, payah. Menghabiskan waktunya. Artinya tidak membawa hasil apa-apa kecuali ya ruku sama sujud saja dia ya ma arada bihi illal ghafil. Yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah orang-orang yang ghafil salatnya, yang lalai dalam salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil abdi min salatihi illa ma agala minha." Dikatakan oleh Rasulullah bahwa tidaklah seorang hamba Allah taala melakukan salat kecuali apa yang dia pikirkan. Maknanya, kalau sekarang saya salat takbir, Allah, saya khusyuk dalam takbir. Kemudian saya rukuk tidak khusyuk. Saya sujud tidak khusyuk. Saya duduk tidak khusyuk. Saya iktidal tidak khusyuk. Nanti saya mati, saya diminta keterangan oleh Allah Ta'ala, Ya Alwi, bagaimana sholatmu? Saya sholat, ya Allah, tidak pernah tertinggal. Satu pun tidak pernah tertinggal. Sholatmu hanya awal takbiratul ihram saja. Selebihnya bukan sholat. Tek. Itu kalau takbirnya dia khusyuk. Kalau takbirnya dia tidak khusyuk, ya Alwi, sholatmu kosong. Tidak ada nilainya. Ilama agala minha. Ya, kecuali apa yang dia pikirkan. Wa tahqiq fihi annal musalli sebenarnya bahwa orang yang salat adalah orang yang munajat kepada Allah. Dia doa sama Allah, dia munajat sama Allah. Sebagaimana hadis mengatakan begitu. Wal kalam al ghaflah laisa munajatin al ba'tah. Bahwa seseorang yang berbicara tidak dinamakan munajat, bicara kepada Allah Ta'ala tanpa ada khusyuk bukan munajat namanya seseorang yang berbicara dengan dalam keadaan lalai itu bukan namanya munajat wabayanuhu keterangannya di sini zakat apabila dikeluarkan oleh seorang manusia dalam keadaan ghafil dalam keadaan lupa zakat orang berzakat sodagah apabila dikeluarkan oleh seorang anak manusia dalam keadaan dia lalai masalan fahiya nafsiha mukhalafatun li syahwah syadidatun ala nafsi. Zakat yang ditunaikan oleh seorang anak manusia tadi dalam keadaan lalai dengan sendirinya zatnya zakat yang dia tunaikan tadi itu sudah ngewangi orang, membantu orang miskin. Contoh, saya mengeluarkan uang seribu rupiah, saya berikan kepada fakir miskin. Ini dalam keadaan lalai, saya tidak niat, tidak niat sodagoh, tidak niat zakat saya cuma memberikan uang seribu rupiah ini supaya orang lihat saya kalau saya berbuat begini. Lalai saya sama Allah. Lupa saya sama Allah Ta'ala. Tapi dengan saya memberikan uang seribu rupiah tadi ini kan saya dengan sama. Baik saya lalai maupun saya ingat kepada Allah Ta'ala. Namanya saya tetap apa? Membantu fakir miskin untuk bisa makan hari ini. Ya kan? atau setidaknya kata Imam Ghazali setidaknya saya mengeluarkan uang seribu rupiah atau lima, lima ribu rupiah atau sepuluh ribu rupiah itu kan bertentangan dengan nafsu saya nafsu saya mengatakan jangan kau keluarkan lima ribu rupiah eman-eman bisa kau belikan barang yang lebih baik yang lebih bermanfaat buat kau enggak tetap saya akan saudara meskipun nafsu saya bertentangan dengan mengeluarkan uang lima ribu rupiah berat buat saya nafsu saya untuk mengeluarkan lima ribu rupiah dalam keadaan lalai yang namanya zakat tetap saya tunaikan sodagoh tetap saya tunaikan begitu pula puasa puasa ini gahirun lil gua wa kasirun satu hawa orang mengerjakan puasa meskipun dia dalam keadaan lalai atau dia dalam keadaan uh, ingat kepada Allah Ta'ala dia tetap membentengi nafsunya untuk tidak ngumbar nafsunya tidak kemana-mana Nafsunya mengatakan ambil makanan ini makan, enak makanan ini. Tapi saya mengatakan tidak, saya hari ini puasa. Meskipun bukan karena Allah Ta'ala. Lalai. Tapi yang namanya begini kan saya berarti mencegah diri saya, mencegah nafsu saya untuk tidak makan. Ya. Wa kadzalikal hajj. Dikatakan di sini, eh, wa huwa alatun li syaitan aduwullah. Fala yabdu an yasula minha maksudun ma'al ghaflah. Wa kadzalikal hajj. Begitu pula haji. Perbuatan haji ini sulit Nanti bisa, bisa bayangkan, haji ini datang ke Mekah, sampai di Mekah Anda tawaf, habis tawaf Anda sa'i, habis sa'i Anda melakukan amalan-amalan haji yang lain ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, Mina lempar jumrah dan lain sebagainya. Anda melakukan yang namanya amal-amal haji yang sangat sulit Anda lakukan ini, pokoknya Anda melakukan baik Anda dalam keadaan lalai atau Anda dalam keadaan ingat tetap Anda harus melakukan haji. Begitu loh, ya. Wa fihi minal mujahadah ma yahsulu bihil ilam. Di dalam haji ibadah haji tadi itu ada perjuangan di mana Anda apa? Rasa sakit yang Anda derita. Anda begitu melempar jumroh, Anda juga dilempar oleh orang, terkena Anda punya kepala. Waduh. Tapi saya harus melakukan ini. Kalau saya tidak melakukan, oh, jangan. Nanti kalau saya melempar jumroh di tempat itu, nanti saya dilempar oleh orang kepala saya. Nanti kepala saya bocor. Tidak, tetap Anda harus melempar jumroh. Baik Anda lalai atau Anda tidak lalai, Anda ingat kepada Allah Ta'ala, Anda tetap lakukan itu. Ya. Karena galbu hadiran ma'af ailihi aulam yakun. Baik hatinya hadir, hatinya khusyuk atau hatinya tidak khusyuk. Amma salah, adapun salat falaysa fiha ila dzikrun wa qiraah wa ruku'un wa sujudun wa qiyamun wa qu'ud. Adapun salat apa? Salat ini ada zikir, ada bacaan Al-Fatihah, ada ruku, ada sujud, ada duduk, ya kan amma dzikir fa innahum muhawaratun wa munajatun ma Allahi azza wa jal dzikirnya kita di dalam salat apa kita berbincang-bincang kepada Allah dzikir itu berbincang-bincang sekarang anda minta uang kepada orang tua bu saya minta uang bu sama melengos sana melengos sini sama tangannya tidak ngatung kira-kira orang tua ini anak minta uang tapi hatinya kemana-mana ini terus nanti saja Orang yang namanya munajat kepada Allah Ta'ala, ya begitu. Dia saat berdoa kepada Allah Ta'ala meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia harus begitu, hatinya harus hadir mestinya. Ya. E, zikir itu adalah satu munajat kepada Allah Ta'ala. Fa'amma ayyakunal maksud minhu kaunuhu khitaban wa muhawaratan. Adapun yang dimaksud dalam keadaan dia memohon kepada Allah itu dia adalah berbincang-bincang kepada Allah, dia berkata-kata kepada Allah, dia berdiskusi kepada Allah Ta'ala ya mahawara. awil maksud minhu al huruf wal aswat imtihanan lilisan bil amal ataukah yang dimaksud sama dia hanya dia cuma bergumam saja sholat itu sekarang dua ya ikhwani sholatnya orang ketika dia melakukan sholat mulutnya komat kamit hatinya hadir sholat sholat ada sholat kedua Salat orang yang ber, berdiri di hadapan Allah taala mulutnya komat kami tapi hatinya tidak tidak melakukan khusyuk kepada Allah, tidak khusyuk kepada Allah taala. Orang ini zahirnya salat tapi batinnya belum salat. Zahirnya salat, batinnya belum salat. Lantas yang dimaksud dalam salatnya apa? Kan begitu. Ya kan? Maksud salatnya apa ini? Tidak nah, ada. Kama tumtahanul ma'idatu wal farju imsaki bisom sebagaimana perut sama farji kemaluan diuji oleh Allah Ta'ala dengan puasa begitu pula badan diuji oleh Allah Ta'ala dengan sulitnya haji begitu pula hati diuji oleh Allah Ta'ala dengan mengeluarkan zakat dan sodagah dan uang yang, yang kita asyik uang yang kita cintai harus kita keluarkan untuk zakat dan untuk sodagah begitu pula wala syaka anna hadal gisim batil dikatakan bahwa Sholat yang kita lakukan dalam keadaan hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala Cuman kita melakukan bergumamnya mulut, bergeraknya tangan, bergeraknya kaki, bergeraknya badan dalam keadaan hati kita tidak kepada Allah Ta'ala batil, sholatnya batal tidak sah sholatnya sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa syakka anna hadzal qisma batilun فإن تهريك اللسان بالهديان ما أخفاه على الغافل فليس فيه امتحان من حيث إنه عمل بل مقصود الحروف من حيث إنه نطق ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عما في الضمير ولا يكون معربا إلا معربا, إلا معربا ولا يكون معربا إلا بحضور الكلب فأي سؤال في قوله اهدنا الصراط المستقيم إذا كان القلب غافلا وإذا لم يقصد كونه تضرعا ودعاء فأي مشقة في تحريك اللسان به مع الغفلة لا سيما بعد الائتياد هذا حكم الأذكار بل أقول لو حلف الإنسان وقال لأشكرن فلانا وأثنى عليه وأسأله حاجة ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعاني على لسانه في النوم لم يبر في يمينه يعني di sini dikatakan bahwa sama tadi ya jadi tidak diragukan lagi kalau memang sudah bentuknya seperti ini batil sholatnya sholatnya tidak benar ya sholatnya tidak betul eh, fa'ina tahrikal lisan bil hadayan karena geraknya lisan geraknya mulut geraknya lidah ini dengan bergumam cuman komat kamit saja ya ma akhafatu alal ghafil orang ghafil bisa Orang yang lalai bisa, bahkan orang di luar Islam pun bisa. Umat kamit saja bisa. Orang Yahudi bisa, orang Nasoro bisa, orang Buddha bisa, orang Hindu bisa. Tapi bukan itu yang dikehendaki dalam sholat, bukan bergumamnya mulut. Ya, falaisa imtihanan min haitsu innahu amal. Oleh karena itu tidak ada apa? mujahadah berarti. Tidak ada ujian dari Allah. Tidak ada apa ya? Tidak ada satu bentuk yang memberatkan dirinya bahwa lisannya bergumam, lisannya bergerak, hatinya juga harus ikut bergerak. Harus itu. Kalau cuman lisannya bergerak, berkumat kami, saja, orang ghafil di mana-mana bisa begitu. Di mana-mana bisa begitu. Tapi kalau hatinya ikut juga hadir, ini yang sulit. Ini yang sulit, ya. Sehingga dikatakan badil maksud al-huruf min haitsu innahu nutqun. Tapi yang dimaksud adalah ketika kita melakukan atau mengucapkan satu huruf maka ucapan huruf yang kita ucapkan tadi di dalam sholat ini dimaknai di dalam hati nah begitu hati kita ikut berbicara Bismillahirrahmanirrahim hati kita juga Bismillahirrahmanirrahim ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi hati kita juga begitu waktu sujud subhana a'la wa bihamdi hati kita juga begitu nutgun wala yakunu nutgan illa idza a'raba amma fi dhamirihi orang ini tidak dikatakan dia berbicara kecuali kalau hatinya ikut berbicara hatinya ikut bergerak ya menerangkan wala yakunu mu'raban illa bihuduril qalbi hati ini tidak ikut bergerak kalau tidak tidak hadir kalau hatinya mati tidak mungkin bergerak dia hatinya harus bergerak dia ya begitu maka permohonan apa dari seorang hamba ketika dia mengucapkan eh dinas mustaqim ya Allah tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus idakan al galab ghafil apabila hatinya lalai kepada Allah ya Allah tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus hatinya ghafil hatinya lalai kepada Allah ya tidak mungkin itu ya wa idza lam maksud kaunuhu tadarruan wa du'a jika dia tidak memaksudkan di dalam sholatnya tadi adalah tadarru tadarru itu maknanya apa dia tawadu khusyuk doa kepada Allah taala dengan hati yang hadir fa ayu masyagatin fi tahrik lisan bihi ma'al ghaflah la siyama ma ba'dal i'tiyad hadha hukmul azkar di dalam hukum orang berzikir kepada Allah taala kalau sudah terbiasa zikir anda masalah terbiasa zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tapi hatinya ghafil hatinya lalai tidak ada pengaruh apa-apa ini tidak ada pengaruh apa-apa bahkan membuat lisan kita tambah keluh dan capek ya kan lisan kita keluh jemu capek karena hatinya tidak ikut berzikir kepada Allah tapi kalau hatinya ikut berzikir kepada Allah Ta'ala la ilaha illallah sekali kita ucapkan berpengaruh sekali jangan lagi seratus kali sekali kita ucapkan berpengaruh kuat tapi ini sampai seribu kali la ilaha illallah tidak ada pengaruh sama sekali padahal Kata Habibullah Haddad, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sekali, sekali dengan hati yang hadir, maka dosanya rontok. Dosa besarnya, dosa kecilnya rontok. Gugur, berguguran. Seperti bergugurannya daun yang kering dari pohon. Gugur. Maknanya dia bangkit dari tempat duduknya, dari zikir itu tidak bawa dosa. Ini la ilaha illallah dari hatinya maka dikatakan man qala la ilaha illallah mukhlishan min dakhala al jannah. Barang siapa orang yang di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas dari dalam hatinya masuk surga dia. Pasti itu. Ya, tapi kalau tidak ikhlas dari dalam hatinya bagaimana? Ya tidak tahu orang hatinya yang tahu Allah. Orang yang tahu hatinya orang Allah. Ya, Bahkan kata Imam Ghazali aku mengatakan kalau seseorang dia sumpah dengan mengatakan la ashkuranna fulanan saya bersumpah hari ini saya akan bersyukur atau hari ini saya akan berterima kasih kepada fulan teman saya wa usni alaihi dan saya bersumpah hari ini akan memuji dia ya wa as'aluhu hajatan dan saya bersumpah hari ini saya akan memohon hajat saya kepada dia saya bersumpah begitu ya summa jarat al alfat adalah ala hadhil ma'ani ala lisanihi fin kemudian dia bersumpah tersebut la, lafat yang dia lantunkan tadi itu dengan kalimat la ashkuranna fulanan wa uzni alaihi wa as'aluhu hajatan saya akan berterima kasih kepada fulan saya akan memuji fulan saya akan memohon hajat saya kepada fulan dia ucapkan lafat tadi itu dalam keadaan dia tidur Kira-kira bagaimana? Lam birra fi yaminihi. Orang tersebut tidak me, tidak melakukan sumpahnya. Tidak melakukan sumpahnya. Saya mengatakan saya akan berterima kasih kepada fulan. Lantas saya berterima kasih kepada fulan saya katakan, fulan katakan, saya berterima kasih kepada Anda dalam keadaan saya tidur, mengigau. Apakah apakah sama dikatakan bahwa saya sudah mengerjakan sumpah saya? Belum. Belum Anda mengigo ini. Enggak, ya, sama begitu. Kemudian walau jarat wala jarat ala lisanihi fi tulmatin wa dalikal insanu hadirun wa huwa la ya'rifu hudurahu wa la yarahu la yasiru baran fi yaminihi begitu pula lisan yang dia lantunkan dia katakan bahwa wahai fulan saya akan berterima kasih kepada anda yang diajak bicara tidak hadir saya bersumpah, hari ini saya akan bersumpah, saya akan bertemu dengan saudara saya si Hasan, saya akan berterima kasih kepada dia. Dan saya datang ke rumahnya, saya datang ke rumahnya, saya tidak temukan Hasan. Saya duduk sendiri di kursi rumahnya, saya katakan, ya Hasan, saya hari ini akan berterima kasih kepada anda. Kira-kira sumpahnya sudah dia lakukan belum? Belum. orangnya tidak ada. Ya, begitu. Kemudian إذ لا يكون كلامه خطابا ونطقا ما هو ما لم يكن هو حاضر في قلبه nah, oleh karenanya ucapan yang dia ucapkan dalam sumpahnya tadi itu tidak dinamakan dia berbincang-bincang dengan saudaranya khitaban tadi kepada orang yang diajak bicara wanudgon dia juga tidak dinamakan orang yang mengatakan sesuatu kalau ha, kalau orang yang diajak bicara tidak hadir dan saat dia melakukan pembicaraan hatinya juga tidak hadir tidur saya saya mengucapkan sumpah saya belum sumpah anda belum sumpah Wong orang mengatakan saya kalau ngaji Quran dalam keadaan saya mengigau wasjud waktarib Mataran ada orang mengigau ngaji Quran pas uh, bacaan yang dia lantunkan ayat sajdah wasjud waktarib maka orang yang mendengarkan apakah sunnah untuk sujud tilawah tidak sunnah tidak sunnah sujud tilawah karena yang mengucapkan adalah orang yang mengigau tidur dia apalagi sumpah ya apalagi sumpah maka dinamakan orang ini dia dikatakan dia berbicara dan dikatakan dia berbincang-bincang dengan lawan pembicaraannya lawan lawan bicaranya kalau dia hadir dan kalau hatinya juga hadir maknanya dia berbicara dengan dalam keadaan dia terjaga dalam keadaan dia sadar kemudian falau kanat falau kanat tajri hadhil kalimat ala lisanihi wa huwa hadirun illa annahu fi bayatin hari wa filun kauni mustaghrikul mustaghrikul hammi bi fikrin min afkari wa lam yakun lahu kustu tawjih al khitab ilaih inda nutkihi lam yasir baran fi yaminihi sama kalau sekarang saya bangun dari tidur, saya bangun dari tidur, saya bersumpah, saya hari ini bersumpah akan berterima kasih kepada saudara saya si Hasan. Saya datangi Hasan. Ketika saya datangi Hasan, saya ucapkan, saya tidak berbicara dengan Hasan, tapi saya berbicara ke arah kiri atau ke arah kanan. Saya tidak mengatakan kepada Hasan, Hasan, saya berterima kasih kepada Anda dalam keadaan posisi saya ini membelakangi dia. Hasan depan saya, Posisi saya tidak bicara kepada Hasan, tapi saya belakangi dia. Hasan, saya berterima kasih kepada Anda. Apakah saya sudah dinamakan orang yang bisa menjalankan sumpah saya? Belum. Jalankan sumpah ya, ngadep sama Hasan dengan baik. Hasan, saya berterima kasih kepada Anda. Begitu. Ya kan? Nah, kemudian ولا شك أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء. Nah, sama. Berarti maksud di sini adalah tidak, tidak bukan lagi bahwa kita baca Quran dalam sholat, kita zikir dalam sholat, kita memuji Allah Taala dalam sholat, kita memuja Allah dalam sholat, kita berdoa kepada Allah Taala di dalam sholat harus dengan hati yang hadir bahwa Allah ada di depan kita. Tidak boleh hati kita melengos ke kiri, melengos ke kanan, melengos membelakangi Allah Ta'ala. Tidak boleh. Belum sholat itu namanya. Sama. Sama tadi, saya berarti belum mengerjakan sumpah saya kepada Hasan, saudara saya. Sama. Ya. Kemudian wal mukhatab wal mukhatabu huwallahu azza wa jalla wa qalbu bi hijabil ghaflati mahjubun anhu fala yarahu wa la yushahiduhu bal huwa ghafilun al mukhatabi wal insanuhu yataharraku bi hukmil adati fama ab'ada hadha al maqsudi bi salati التي شرعت لتشكيل القلب وتجديد ذكر الله عز وجل ورسوخ عقد الإيمان به هذا حكم القراءة والذكر وبالجملة فهذه الخاصية لا سبيل إلى إنكارها في النطق وتمييزها عن الفعل ya sama sedangkan yang kita ajak bicara ini dalam sholat adalah siapa? Allah yang kita ajak bicara adalah Allah Ta'ala Sedangkan hati kita hijab ditutup dengan tirai. Tirai apa? Tirai lale, Tertutup sehingga kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala karena dia ghafil. Karena dia lale kepada Allah taala yang diajak bicara tadi, sedangkan lisannya bergerak menurut daripada nalurinya. Adat kebiasaannya kalau lisan saya bergerak begini ya sudah bergerak. Hatta hati saya lale, pokok lisan saya bergerak, tidak bisa. Tidak bisa begitu ya. Karena yang disyariatkan di dalam sholat itu adalah apa? Maksud sholat yang ya, maksud sholat yang disyariatkan oleh Rasulullah kepada kita ditasgilil galbi wa tajdidi dzikrillahi wa rusukhi imani bihi yaitu untuk membersihkan hati, mengkilapkan hati untuk memperbaharui kita ingat kepada Allah taala dan untuk meresapkan meresapkan akad iman untuk meresapkan keimanan yang kuat di dalam hati kita saat kita melakukan sholat jadi jangan sampai gini ikhwani sholat kita itu menambah malah iman kita luntur jangan justru sholat yang kita kerjakan tadi sholat demi sholat iman kita bertambah kuat kepada Allah mestinya begitu mestinya cuman karena kita belum bisa begitu diusahakan tidak ada paksaan la ikraha fiddin kita tidak perlu dipaksakan harus khusyuk sholat saya tidak khusyuk sholat harus saya ulang tidak perlu yang penting anda sudah sholat tapi usahakanlah, usahakanlah supaya sholat anda bisa khusyuk. Hari ini khusyuknya baru takbiratul ihram. Besok khusyuknya di ruku. Sampai ruku. Besok khusyuknya sampai di i'tidal. Sedikit demi sedikit. Besok khusyuknya sampai di sujud. Besok khusyuknya sampai di mana? Diusahakan sholat kita hari demi hari lebih baik. Hari demi hari lebih baik. Untuk langsung bisa jadi sholat kita baik semuanya sulit. Sulit. Untuk khusyuk 100% pun juga sulit karena apa? Yang kita makan adalah barang yang belum tentu halal. Yang kita lakukan wudhu belum tentu sempurna. Muamalah kita di pasar belum tentu baik. Muamalah kita kepada Allah Ta'ala yang lain selain sholat. Seperti ngaji, zikir, tasbih, taat-taat yang lain seperti puasa, zakat. Belum tentu juga diterima sama Allah Ta'ala. Sehingga ini semuanya mempengaruhi. Satu sama lain mempengaruhi. Muamalahnya kita kepada Allah mempengaruhi muamalah kita kepada manusia muamalahnya kita kepada manusia mempengaruhi muamalahnya kita kepada Allah taala. Ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan pelajaran kita di dalam hakikatil khusyuk di dalam surat ini bisa menambah diri kita untuk bisa lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sholat yang kita kerjakan insya Allah bisa menambah rasa bekal kita insya Allah bekal yang baik kita untuk di alam akhirat menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengizinkan kita dimasukkan ke dalam jannatul firdausul a'la birahmatillahi taala bimaghfiratillahi subhanahu wa taala bukan dengan amal kita bukan dengan usaha kita bukan dengan amal ibadah kita namun dengan rahmat daripada Allah subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وامتهاني شهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراني قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي من همومي واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غيثني قبل أن يفنى طبالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واخدياني يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر وياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي